bersihkan hati, bersihkan fikiran kita. Kepada guru kita Al-Mukarram Gus Miftah dipersilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahli dolal wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'addim ala habibina wa syafi'ina wa nuri kulubina sayyidina wa maulana Muhammadin asliyil jamal wa mamba'il kamal wa mustauda'il jalal wa ala alihi wa sahbihi bil hudui wal asal amma ba'du Hadratal muhtarumin para masayih para kiai para ulama para habaib para sepuh pini sepuh para bapak-bapak guru al akhos guru kita semuanya Gus Fikri mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan dan kemaslahatan para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya adalah TNI Polri yang saya hormati sahabat-sahabat panitia apapun sumbang sumbangsih Anda yang saya banggakan Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat jamaah muharraman baik yang dapat tikar maupun yang tidak dapat tikar. Yang tidak dapat tikar saya pastikan pulang dari pengajian insya Allah little body. Siliti katel kelebon body. Alhamdulillahirabbil Malam hari ini saya bisa sowan di jam kedua setelah tadi saya hadir di Ngampel. Apa? Alah, yang cangkem-cangkemku dewi ngapa toh? Di Ampel, Kecamatan Wuluan. Yang alhamdulillah dihadiri dengan jamaah yang sama. Mohon maaf, saya malam hari ini tidak akan melepas kacamata. Karena saya sakit Gus sebenarnya. Saya kemarin di Jombang selesai pengajian langsung dibawa ke rumah sakit. Di di infus Dokter bilang sama saya, Gus Miftah tolong opname 2-3 hari. Saya jawab tidak. Kenapa demikian? Karena saya meyakini sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "An-nasu yamutuna ala ma'asu." Seseorang itu akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. Saya pengen ngaji ini menjadi kebiasaan saya. Walaupun sakit saya tetap berangkat ngaji. Harapannya apa? Satu. Kalau toh kemudian saya dimatikan oleh Allah dalam keadaan pengajian. Kan keren. Begitu saya ngaji di lapangan Ambulu tahu-tahu Israel datang. Langsung diumumkan di masjid belakang. Inna Lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah meninggal dunia dengan tenang. Vokalis Hadroh umpamanya. Kita nggak ada yang tanya. Vokalis Hadroh dolanan HP. hp ini cross gaya. Untung Gus Miftah ndak dawuh telah meninggal dunia Gus Fikri. Kalau Gus Fikri kita doakan panjang umur. Orang sedunia mati Gus Fikri hidup sendiri insya Allah. Saya dulu punya sahabat dari Jember. <clears throat> Namanya Ainur Rafiq Lil Firdaus. Yang Anda kenal dengan nama Mas Opik Ati. Ibunya Mas Opik itu hafidhah Al-Quran. 30 juz. Bahkan beliau konon menurut Mas Opik menulis 6666 ayat Al-Quran. Dengan menggunakan tangan beliau. Satu saat bertanya, Apakah kalau saya biasa membaca Al-Quran, tartil Al-Quran, Allah akan mematikan saya dalam keadaan membaca Al-Quran? Ya, dan ternyata Allah menepati janjinya. Ibunya Mas Opik meninggal ketika membaca Al-Quran. Orang-orang yang membiasakan dirinya dengan kebaikan, maka Allah akan mematikannya dalam kebaikan. Yang paling mutakhir, kita bisa contoh Syekhina wa murabbi ruhina Mbah Maimun Zubair. Betapa Allah memuliakan Mbah Mun. Mbah Mun mencintai kota Mekah. Maka tiap tahun Mbah Mun berangkat haji. Anda tahu berapa kali Mbah Mun berangkat haji? 70 kali. Usia beliau 90 tahun berangkat haji 70 kali. Masya Allah. Kalau amin tok yakin gak berangkat. Yang daftar sekarang berangkat 20 tahun lagi. Tapi ada orang bermodal amin bisa berangkat haji. Siapa? Santrinya Syekh Ahmad Khalil Al-Bangkalani. Mbah Ahmad Khalil punya santri kaya. Beliau bilang, kamu naik haji. Dijawab sama santri kaya. Besok mbah saya masih sibuk. Naudzubillah min dalik. Sampai akhirnya si kaya ini tidak bisa berangkat haji. Mbah Ahmad Khalil punya santri miskin. Nak, saya doakan kamu bisa naik haji. Orang miskin ini mengaminkan doanya Mbah Ahmad Khalil tiga kali. Sampai jidatnya natap ke lantai. Amin Mbah Kiai Dier. Amin Mbah Kiai Dier. Amin Mbah Kiai Dier. Subhanallah. Si miskin ini bisa berangkat haji tiga kali. Maka malam hari ini kalau anda ingin berangkat haji gampang. Saya doakan haji dan silakan hantamkan jidatmu ke lantai. Insya Allah benjutnya iya, hajinya belum tentu gitu. Dan begitu luar biasanya Allah menepati janjinya kepada Mbah Mun. Mbah Mun mencintai kota Mekah. Allah memanggil Mbah Mun di kota Mekah. Mbah Mun membiasakan dirinya ibadah haji. Allah memanggilnya dalam keadaan haji. Bamun mencintai Siti Khadijah, mengidolakan Siti Khadijah. Dan Bahmun dimakamkan di satu pemakaman dengan Siti Khadijah di Makla. Apa buktinya Bahmun mencintai Siti Khadijah? Qasidah salah satu qasidah yang beliau sering lantunkan adalah Sa'duna fid dunya fauzuna bil ukhra bi Khadijatal kubra wa az Zahra. Maka wajar kemudian ketika Mbah Mun dimakamkan di satu pemakaman dengan Siti Khadijah. Karena Rasulullah mengatakan, "Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba." Seseorang itu akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang dicintainya. Anda datang malam hari ini mencintai Rasulullah. Wallah hakul yakin. Besok di padang masar Anda akan kumpul bersama Rasulullah. Anda datang cinta dengan kiai, besok di padang masar kumpul bareng kiai walaupun tidak punya keturunan kiai tak ke muka-muka minimal mambu kiai mambu kiai itu lebih baik daripada kiai mambu tapi kalau di dunia anda mencintai sekedar artis dangdut trio macan ayu ting ting waspadalah di padang masar anda akan mendapatkan alamat palsu paling palsu guane iwak peyek Ayo, mana yang Anda pilih? Kanjeng Nabi atau Ayu Ding Ding? Kiai atau trio macan? Solawatan apa dangdutan? Ya Hanana apa cinta semalam? Sallu ala Nabi Muhammad. Yang di pinggir pagar karena seneng dangdutan. Sallu ala Nabi Muhammad. Asololei. Sebagaimana kebiasaan hidup. Maka walaupun saya sakit, ini nggak saya buka Gus, karena kacamata saya sebelah kiri ini dua tiga hari lebam karena kurang tidur. Saya pakai sejak hari Kamis pas saya ngaji di kafe di Jogja. Pas saya mengumpulkan 450 purl. Ah, apa itu purl? Perempuan rela diusel-usel. Tapi saya minta Gus Fikri nggak usah ikut saya ke sana. Kenapa? Saya khawatir bisa masuk nggak bisa keluar. Karena itu pengajian paling menyenangkan sedunia. Bagaimana tidak ngajinya berpahala, matanya bervitamin. <laughs> Subhanallah. Yang ngaji ayu-ayu Gus Estu. Itu ning kene tuwa-tuwa. Itu itu dapat double Gus. Double ya Gus ya. Di samping dapat pahala juga dapat paha. Iya. Jelas, karena mbak-mbaknya kalau di sini berjilbab, kalau di sana mohon maaf Gus, pakaiannya SMS silite metu sedidik tapi saya salut sama ibu-ibu di Jember di Ambulu subhanallah wis tuwa jilbabe pink rapantes Sallu ala Nabi Muhammad Disitulah kemudian saya selalu bersemangat Dimanapun kapanpun Bahkan kalau saya di Jogja Saya selalu menyempatkan waktu Walaupun kesibukan yang luar biasa Kemarin saya malu dengan mbak-mbak di lokalisasi Sudah dua bulan mereka tidak saya datangi Datang ke pondok lima orang Masya Allah ketemu istri saya Saya langsung galau Waduh Jangan-jangan minta pertanggungjawaban Begitu ketemu istri saya mereka bilang Abah Miftah gak adil Istri saya tanya, kenapa mbak? Sudah dua bulan kami tidak didatangi untuk pengajian. Coba anda lihat. Orang yang kesehariannya bermaksiat. Yang setiap hari mereka berlumpur dengan kemaksiatan. Tetapi di dalam hatinya ada kerinduan untuk mendatangi majelis pengajian. Apa ini sesuatu yang tidak luar biasa? Maka saya selalu mengatakan kepada mereka, apa yang saya sampaikan? Kalau seandainya kalian tahu betapa beratnya perjuangan seorang pendosa untuk kembali kepada Tuhannya. Maka saya sering mengatakan kepada mereka, masih ada kesempatan untuk para pendosa. Maka di sini Anda yang merasa baik, jangan pernah caci mereka. Ingat, jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Orang-orang yang berada di lokalisasi punya kerinduan. Maka kadang-kadang kalau ada jamaah umum diajak ngaji, kadang-kadang jawabannya nggak enak. Ayo mangkat ngaji, wes tahu. Hati-hati. Kalau orang diajak ngaji jawabannya wes tahu, besok Anda susah, minta sama Allah. Ya Allah, saya minta bahagia. malaikat yang bengok, wes tahu. Kalau Anda diajak sholat, dia ada ibadah, jawabannya wes tahu. Besok ketika ada minta sama Allah, ya Allah saya minta kebahagiaan. yang bengok patek celeng gitu. Hati-hati. Maka kita syukuri malam hari ini. Kita bisa berkumpul di tempat yang baik. Di acara yang baik. Ketemu dengan orang-orang yang baik. Selesai pengajian. Insya Allah menghasilkan sesuatu yang baik. Amin Allahumma. Amin. Ketemu dengan orang-orang baik. Ini sering saya pakai dalil ini di lokalisasi. an ila wajil alim bahwa ibadah. Memandang wajahnya orang alim itu adalah ibadah. Coba pandang Gus Fikri, ibadah. Maka kalau di lokalisasi mbak-mbak PSK bilang sama saya begini, beruntunglah kami ya Allah, memandang saja ibadah, apalagi bisa ngeloni. Ya Allah, saya lari Gus saya. Saya langsung lari mendekat. Jangan ragukan saya soal itu. Saya sudah 15 tahun membersamai para begengge. Kalau ngomong begengge harus pakai ikhfa ya, Begengge Sudah 15 tahun. Dan alhamdulillah sampai hari ini tidak pernah terjadi hal-hal yang diinginkan. Walaupun saya keluar dari lokalisasi, mbak-mbak baru mandi, mereka bilang monggo Gus mampir. Ya Allah. Saya andilau antara dilema dan galau. Nanti mampir diperkosa. Nggak diperkosa kok ingin. Itu kalau di sini Gus. Apa namanya Gus? Namanya the noxen Apa itu the noxen? Ya the ha -ha. Istilah itu namanya the Noxen Oh The noxen ya, selonteh lah ya Orang bilang Gus Miftah itu enteng banget sih ngomong denoksen, ngomong londe, ngomong begenggek. Itu hanya bahasa panggung. Kalau saya ngaji di lokalisasi tidak pernah sekalipun saya menyebut mereka londe. Kan nggak mungkin Gus saya pengajian sama mereka. Para londe rahimahumullah kan gak mungkin. Sama sekali nggak pernah. Karena hebatnya orang Eno, kafir saja diganti dengan non muslim. Ya, karena kita menghormati mereka. Kalau saya di dunia malam nggak pernah memanggil mereka pur, nggak pernah. Saya nggak pernah memanggil mereka LC, nggak pernah. Saya nggak pernah memanggil mereka PK atau PL. Tapi saya mengatakan mbak-mbak yang terhormat. Toh mereka bekerjanya hanya di puskesmas. Apa itu puskesmas? Pusat kesenangan mas-mas. Hmm. Apa pekerjaan mereka? Mewarnai. Mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain. Pekerjaannya apa? Karaoke. Apa itu? Kadok rock dibuka. Oke. Okay. Dan ternyata hari ini mereka ada kerinduan. Maka begitu mereka kemarin saya kumpulkan, ini semangat Muharram. Ayo. Orang mengatakan begini Gus sama saya, mubadir Gus, pengajianmu di dunia malam itu tidak akan pernah berhasil. Saya itu mempunyai standar, mohon maaf. Allah itu tidak menuntut kita untuk sukses. Tapi Allah menuntut kita untuk usaha. Fokuslah kepada proses, gak usah mikir hasil. Ikhtiar kita maksimalkan hasil urusan Allah. Kamu juga begitu nak, kamu yang jomblo, seneng sama cewek, lamar. Fokuslah kepada lamaran. Soal diterima atau enggak, urusan nanti. Saya nggak punya modal apa-apa. Santai. Ketika kamu ditanya sama calon mertua kamu, modal kamu apa? Iman. Kenapa iman? Karena sebaik-baik harta bagi orang Islam adalah iman. Lah. Oh, ngapa? Kok mertuamu? Saya nggak percaya. Musrik modar. Itu. <laughs> Ya. Gitu. Masa mau menikah saja khawatir gara-gara nggak -gara punya pekerjaan, gara-gara nggak -gara punya penghasilan. Kamu salah, belum salah. Kamu jomblo harus pede. Kalau hari ini kamu nggak punya pasangan, kamu dihina, hmm, jomblo. Kamu jawab, sorry, saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena saya mampu menjaga sahwatku. Hmm. Gitu. Tapi juga jomblo tuh kasihan ya Gus ya. Nah gimana tidak? Nepok nyamuk saja dua tangan. Masa cintamu bertepuk sebelah tangan? Makanya Gus, kalau Gus-Gus di pondok itu kan mampu menjaga sahabat. Mm. Waktu masih muda fokus ngaji di pondok, enggak pernah pacaran. Enggak pernah pacaran. Begitu, begitu keluar nikah, enggak begitu nikah langsung rangkep tiga. Mm. Dan itu yang saya cita-citakan, Gus. <laughs> Gus Miftah istrinya berapa? Baru satu, Gus. Ada santri Hafidah, Gus. <laughs> Yang jelas istri saya sudah siap untuk dimadu. Dia bilang sama saya, Beb. saya jawab, iya saya. Bukan saya sayang, syaitanir rajim. Saya siap dimadu, Alhamdulillah. Syaratnya apa? Asalkan abah mau diracun. <laughs> Santai saja para jomblo. Itu ada cerita santri Pak Yai, Pak Ustadz, Gus, saya tolong minta dicarikan istri yang memenuhi empat kriteria. Hmm. Ya cantik, ya alim, ya Keturunan anaknya, orang ya baik. dan sebagainya. Minta sama Gus. Ya Gusnya jawab, kalau ada yang seperti itu buat apa aku berikan ke kamu? Untuk aku sendiri. Lo itu kalah lucu Kiai. Saya punya santri, udah punya istri, pengen nikah lagi. Gus, saya pengen dengar lagi. Kenapa? Saya pengen merasakan mahasiswa. Tolong nikahkan saya dengan mahasiswa supaya saya bisa merasakan mahasiswa. Saya jawab, kalau kamu pengen merasakan mahasiswa gampang. Gak usah nikah lagi. Caranya gimana? Bojomu kan kuliah meneh. Kan mahasiswi, Bro. Orang kok aneh-aneh. Kemarin orang datang, "Gus, saya mau nikah sama anak sekolah." "Jangan," tak bilang. "Boleh enggak?" "Enggak boleh." "Kenapa, Gus?" "Nunggu pulang sekolah." ngono. Sekolah kok dirapi. Ada yang enggak ngaca, Gus. Ada yang enggak ngaca. Gus Fikri, tolong saya minta carikan santri Gus Fikri yang hafidoh. Hmm. Saya ingin cari istri yang hafidoh. Kamu apal berapa? Saya baru ikro satu. Hmm. Golek hafidhoh. Jawaban Gus patek. <laughs> Ikrok siji njeluk hafidoh. Jadi apa? Maka saya pengen semangat Muharraman malam hari ini kita hayati bersama-sama untuk menjaga niat senantiasa, tidak lelah di dalam berjuang. Saya kadang-kadang begini, Gus. Saya itu kan salah satu orang NU barangkali yang hari ini paling sering dibully, baik di media sosial maupun di YouTube. Karena kegarangan saya membela akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Coba Anda lihat soal berbicara Islam Nusantara, saya dibully habis-habisan. Ya. Saya ketika berbicara Banser dibully habis-habisan. Saya berbicara terakhir soal apa itu? Soal khilafah dibully habis-habisan. Dibully habis-habisan. Kadang-kadang istri saya nangis, kemarin nangis. Kenapa kamu nangis? Abah itu berbicara banser dibully 13 ribu komentar semuanya menyerang Abah saya bilang yang salah kamu loh apa salah saya kalah kamu salah karena kamu baca. Coba nggak kamu baca, kamu nggak akan sakit hati. Saya tiap hari Gusti bilang, maka istri saya bilang, "Mbak sudah, Bah, berhenti dakwah, ngurusi santri saja di rumah." Kalau saya cuman mikir saya sendiri Bapak Ibu, saya dapat tawaran jadi komisaris perusahaan di Jakarta. Satu bulan saya digaji 100 juta. Cukup diam di kantor. Saya dikasih apartemen, dikasih mobil mewah. Gus sudah. Saya nggak tega melihat Gus minta tiap hari dibully. Saya bilang, kalau hidup hanya sekedar hidup, apa bedanya saya dengan monyet? Kalau hidup hanya sekedar hidup, apa bedanya miftah dengan anjing? Tetapi hidup itu harus menghidupkan. Artinya apa? Harus memberikan nilai manfaat. Saya rela menjadi tamengnya orang Eno dibully gara-gara banser. Saya nggak ada masalah. 13 ribu Gus yang membuli saya di satu postingan Instagram belum di yang lain. Begitu saya lihat, ya Allah bahasanya Miftah anjing, raimu kaya tai, uh, gus telek. Uh. Saya cuma ngelus dodo, dodo nih istri saya, ya Allah. Apakah saya marah? No. Apakah saya tersinggung? Tidak. Ketika saya lihat yang membuli saya 13 ribu komentar. Tetapi ketika saya lihat yang ngasih like jempol itu lebih dari 50 ribu. Artinya apa? Kenapa saya dibully dengan komentar orang-orang tersebut saya tidak marah? Karena saya meyakini seberapa banyak pun orang yang membulimu dengan komentar-komentarnya. Ingat, di luar sana lebih banyak orang yang mencintaimu dari dalam hatinya. Lah jomblo wedok. Jomblo beda. Kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen? Versi jomblo. Iya. Kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen? Karena banyak orang yang cinta tetapi tidak berani mengatakannya. Masuk my God. Kalau saya mikir kepentingan saya sendiri, saya barangkali tidak akan pernah seperti ini. Tiap hari dibully. Instagram saya nggak pernah berhenti di tag sama orang. Gara-gara saya membela kepentingan alus sunnah wal jamaah. Dan saya rela melakukan itu. Karena saya meyakini dengan manhaj saya. Maka momentum muharam Orang bilang, Gus jangan terlalu galak dengan minum. Kalau NO dibully, saya tidak akan pernah diam. Karena saya meyakini kalau saya cinta dengan NU, NO, saya besok di alam kubur nggak akan pernah ditanya oleh malaikat munkar nakir. Kok aku ditakoni dengan alam kubur? Man robuka, man nabiuka? Tak jawab. Aku melu Mbah Hasim merongos malaikate ngopo. Lah kecintaan kita kepada NU NO itu tidak ada. Maka mohon maaf ketika teman saya mengatakan, "Gus, tak kasih 100 juta ya, kamu berhenti ngaji." Sudah sama saya di sini. Enggak. Kalau hanya ngikuti itu iya, lebih menyenangkan diam saya dibayar 100 juta neng ambulu belas rano nih tak kandani tapi karena kecintaan saya kepada Nahdlatul Ulama maka malam hari ini alhamdulillah saya bisa hadir di sini ketemu Gus Fikri siapa tahu nyantol dengan santrinya amin Allahumma amin Kiai itu kan harus ikhlas, Gus. Ikhlas. Enggak boleh kiai datang ke pengajian ngarap no disangoni. Saya enggak pernah mikir. Enggak boleh. Saya enggak pernah mikir. Tapi lebih dosa kalau undang kiai enggak disangoni. Iya, itu pasti. Makanya kalau tidak disangoni itu bisa dilaporkan ke kantor polisi. Karena melanggar KUHP pasal 378. Penipuan. Nah. Saya mohon maaf, Gus tadi sebelum mengaji di sini ngaji di Mayang. Hmm. Kemarin malam tiga tempat, Hmm. Rotsum Harop, saya kalau disangoni mohon maaf Gus. Bagi saya pahala Allah segala-galanya, mm -mm. rahmat Allah segala-galanya. Saya disangoni amplopnya saya buang Gus. Kalau saya tidak pernah mikir amplop Gus, saya tidak pernah mikir isinya. Kenapa saya mikir amplop? Yang mikir itu adalah panitia Gus misalnya. santai saja. Ah, aku ingin sangoni mung titik, oh langsung kantor polisi. Lapor ke. Kenapa Gus? Oh, disangkakan pasal 335 perbuatan tidak menyenangkan. <clears throat> Maka alamin, di momentum Muharram malam hari ini akan saya sampaikan tentang tausiah Muharraman, akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Santai. Pokoknya jenengan dongake kula mon muga sehat. Gus Fikri harusnya kasihan sama saya. Saya itu kalau berangkat ngaji 10 hari baru pulang. Sudah berangkat dari tanggal 29. Besok saya nyampe Jogja baru tanggal 7 malam. 8 pagi saya harus terbang ke Sumatera. Sampai tanggal 12 langsung ke Malang. Terus sampai tanggal 15 di Surabaya langsung berangkat umroh, langsung berangkat ke Kalimantan dan Makassar tiap hari Gus. Jadi hidup saya itu apa-apa cukup kecuali satu, kelon. Ya Allah. Kan kasihan banget so what gitu loh gitu loh makanya seharusnya Gus Friki bilang Gus kamu kasihan tuh ambil santriku satu <laughs> gitu dong gitu, kan. Masya Allah gitu loh. jadi saya syukurilah nggak apa-apa oh cium tangan pokoknya sudah cium tangan nggak dapat santri <laughs> awas kalau Gus Fikri ke Jogja gantian Gus santri saya tak kasih satu <laughs> Ya itu tadi persoalannya santri saya laki semua. Nah, Gus, kunjuk Gus. Tapi api, kayak lah menulis santri ini. Apakah Gus Miftah mau nambah istri? Nunggu takdir. Ya kalau memang takdirnya ada, kan saya tidak bisa menolak takdir. Kalau tidak ada takdirnya, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri insya Allah. Maka malam hari ini momentum hijrah akan saya sampaikan tiga hal. Coba lihat jari saya, tiga hal biar kelihatan akiknya. Pamer mbahmu, copot. Hmm, keri matamu, keri. Malah keri. Pakai lagi. Pengajian amplopnya nggak jelas kehilangan akik aku. <coughs> Apa yang saya sampaikan? Tiga. Minta air putih panas dong, eh bro. Air putih panas, sak kompore, sak kompore ya. Saya itu rahasia sehat saya cuma ini Gus. Saya minum degan sama kopi pahit tanpa gula. Seperti ini saya nggak pernah minum, ini nggak pernah minum. Coca-Cola, Fanta, Sprite, soft drink, softtek saya nggak pernah minum Gus. Nggak mau saya. Awas, tangkap. Iya. Ya. tekan tekan matamu. Lah aku ngombe apa, Dul? Dul. Tegane iki eh, Ada kemarin saya ditanya di Tuban, kok Gus Miftah kalau ngaji cair kenapa sih? Orang ngaji itu kan imamnya, itu patokannya ada dua. Yang pertama Hasan Asadili. Hasan Asadili itu pernah ditanya, pernah tanya begini, kalau kamu ngaji, gurunya nggak bisa guyu, jangan kamu jadikan guru, tinggalkan. Guru kok susah. Tapi sebaliknya, ada satu lagi imam, apa Mu'alifnya Rotibul Al-Hadab. Itu mohon maaf, kalau kamu ngaji, gurunya nggak bisa nangis, jangan kamu jadikan guru. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau mengatakan, kalau gurumu nggak bisa nangis, Jangan kamu jadikan guru. Maka biasanya kalau saya ngaji saya komben. Awalnya ngaji, guyang-guyu, akhirnya nangis. Yang paling sering nangis siapa? Durondo Anyaran. Wus. Wus. Rondo Anyaran. Biasanya jilbabnya pink biasanya. Sing jilbabe ireng Allah, nggih luweh parah. Jadi ngaten nggih. Orang-orang yang kemudian suka marah-marah itu ya nggak tahu maco Hasan Asadili. Hasan Asadili orangnya nyantai ngajinya nyantai. Itu kebanyakan dicontoh oleh orang ahlu sunnah wal jamaah. Contohnya Gus Dur, ngajinya guyon, sapi piturute. Saya itu banyak cerita tentang Gus Dur, Gus. Soalnya saya dulu pernah tabarukan dua tahun di Cikanjur. Orang yang matanya tidak bisa melihat tapi hatinya terang itu cuma ada dua di Indonesia. Satu Gus Dur, yang nomor dua si buta dari gua hantu. Ya. Anda tahu siapa yang digendong si buta dari gua hantu? Iki. <laughs> Eh, utuh, utuh, utuh. Paman, masya Allah. Sorry man, sorry. Pamannya Gus Fikri kok. Engko laras doleh mantu aku. Rupanya kayak Pak Tili. <laughs> Tiga hal yang akan saya sampaikan. Ibu bapak rahimakumullah. Hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah Tiga hal yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah. Yang pertama adalah bangun masjid. Yang kedua adalah menyatukan kaum muhajirin dan angsor. Ukhwah Islamiyah. Dan yang ketiga adalah melakukan satu perjanjian yang kita kenal dengan piagam Madinah. Yang kemudian kita kenal dengan ukhwah insaniyah. Tiga hal ini akan saya sampaikan. Insya Allah selesai jam 5 pagi. Insya Allah. Amin cangkem. <laughs> ya Allah. Saya doakan mudah-mudahan banyak muncul da'i-da'i luar biasa dari kota Jember. Amin. Semakin banyak da'i ngetop, saya semakin seneng. Artinya yang dibully tidak hanya saya sendiri. Kan akan semakin banyak orang-orang yang ikutan dibully maka kemarin Pak Said Agil bilang sama saya, "Sudah Gus, sabar." Nggih. Sabar niku wonten watese napa mboten? Mboten nenten. Soalnya napa sing duwe sabar, sing duwe wates ke diri tak bilang begitu. Saya itu kalau dibicarakan orang kejelekan dan kekurangan saya, Gus, saya nggak pernah marah Jika ada, niki nggih. Jika ada orang yang membicarakan kekuranganmu, tersenyumlah. Kenapa? Karena kekuranganmu saja sudah membuat mereka perhatian, apalagi kelebihanmu. Lah. Ana santai wae. Anane wong susah ki ngomongke wong seneng. Ora ana wong seneng ngomongke wong susah. Betul? Jadi kalau ada orang ngomongin kita berarti kita seneng dia susah. Anane niki wong cilik ngomongke wong gedhe. Ora ana wong gedhe ngomongke wong cilik. ne awakmu ngrasani Jokowi, ra mungkin Jokowi ngrasani awakmu. Jadi kalau saya dibicarakan sama orang dibully dan lain sebagainya ya sudahlah nggak apa-apa tak jawab no what what aku ora popo oh no santai bro santai ingat kalau kamu yakin akan ada pelangi setelah hujan maka kamu harus yakin ada akan kebahagiaan setelah perjuangan iya. jomblo rungokno jomblo susah malam bengok-bengok ibu kota boleh pindah ke Kalimantan asalkan kamu tidak boleh kembali kepada hati mantan iya yeah. Blo, jomblo, mesake kemen mesake kemen. Kamu tuh santai saja, Bro. Saya santai. kemarin di pondok mulang kitab sambil minum Gus. Nggih. Mulang kitab. Sik Gus, sik Gus, sik Gus. Lah iki ne kandel iki kambil apa degan Gus? Kambil. Iki lah tak ombe mesti mulai silitku kreminen nih. Niki asisten saya juga apal Quran Gus. Oh, Ini dari Madrasatul Quran nah, atau Buireng. Tapi juga jomblo. Mas, Tapi saya mas. bilang sama dia, sejomblo-jomblonya kamu pasti akan berakhir. Amin. Mas. Di mana berakhirnya kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman, aku, insya Allah. Mas, aku mbok nyilek kacamata nih mas, biar aku seragam sama aku. <laughs> nyilek kacamata nih. Gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, kacamata nih, gini. Sini, sini. Ini kacamata gue sampun. gue melanjutkan plus lo hati-hati lo malah. Saya kemarin ngaji anak pondok, Gus. Ayu-ayu buatan Gus. Bapak. <laughs> Ada kitab namanya Mau'idatul Mukminin. Mau'idatul Mukminin. Itu ikhtisornya Ihya Ulul Mukminin. Saya Gus kesabes. Sing gawe tang wireng-wireng ngomile. <laughs> <laughs> Ada. Saya tahu namamu siapa. Irma irenge Masya Allah mau Ma'idatul Mukminin. Ya. Yang dikarang al alama Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Jamaluddin Al-Qasimi. Di situ diterangkan Bapak Ibu karakter manusia itu lebih senang dipuji. Yeah. Padahal sebetulnya indah Allah yang paling baik manusia itu harus lebih banyak dicela dicela. Jadi dipuji itu mohon maaf itu tidak baik. Kalau dibully itu justru lebih baik. Iya. Di situ diceritakan Gus Syekh Ali Zainal Abidin, hmm. cucunya Rasulullah. Yeah. Itu dilok-lok ke Gus. Orang yang tinggi lokno, Itu orang yang ngilok yang membuli. Itu dikasih uang. Terima kasih. Matur nuwun. Kamu sudah menunjukkan kesalahan saya, kamu sudah mengurangi dosa saya, kamu sudah memberi saya pahala. Dikasih uang. Jadi kalau sampean kepingin dikasih uang, silahkan bully saya. Nah. Silahkan bully saya. Dan Gus Fikri, saya rela dibully karena mau dikasih santrinya. Iya. Bar ngaji nagih. Santai mawon Gus. Saya bilang sama anak saya pas khotbah Jumat, Siapa yang harus dihormati? ibumu, ibumu, ibumu, bapakmu. Pulang Jumatan anak saya tanya, yang dihormati siapa bah? Ibu, ibu, ibu, bapak. Anak ganti saya tanya, ibunya berapa dek? Tiga, bapaknya satu. Hmm. Berarti bapak satu, ibunya tiga. Iya. Kono ngomong ngombokmu, oke. Iya. Nah, anak saya pulang, bunda. Apa dek? Kata abah di masjid tadi, bapak satu, ibunya tiga. Kenapa abah ibunya cuma satu? Istri saya bilang, dek ini namanya apa? Terong. Jumlahnya berapa? Satu. Kalau terong satu mau dimakan orang tiga, caranya gimana dek? Ya dipotong-potong bun. Karena ngomong ke bapakmu. Rasido aku Gus. Remuk aku. Aku langsung batin danco, danco aku. Pedih aku. Salam ala Nabi Muhammad. Yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah Bangun masjid Saya ingin bilang Kita itu orang-orang alusunawal wal jamaah Kurang care dengan masjid Di mana mana orang berlomba-lomba bangun masjid Tetapi jarang yang mau memakmurkan masjid Semangat orang Probolinggo Jember itu kalau bangun masjid Subhanallah Sampai dewangin jolo duit ning dalan Padahal setahu saya di mana-mana jolo itu ikan. Tapi Probolinggo Jember itu duit. Sampai selawatan mbok-mbok tua calatalah calamah. Ya Allah. Ayo boy ibu bapak-bapak nyumbang masjid. Di mana-mana. Tetapi apa? Semangat untuk memakmurkannya ini kurang. Pada dikatakan innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yaumil akhir. Bandingkan dengan masjid zaman Rasulullah beratapkan langit beralaskan bumi. Belum ada dinding, belum ada atap. Bahkan mereka sujud di atas pasir, kerikil, batu kecil. Makanya lumrah kalau orang-orang dulu itu jidatnya hitam. Karena sujudnya di pasir. Lah orang-orang sekarang itu gua ya. Saya punya teman, kiai kok baduke enggak ireng. <laughs> matamu, matamu aku. Apa lah kiai kudu baduke ireng to, Gus? Apa sing dimaksud min asari sujud ki ngene? Lah ya ora. Tanggaku ki bathuke ireng le. Ora mergo sujud dikeplaki bojone tak kandhani. Kalau orang sekarang kemudian jidatnya nggak hitam ya lumrah lah. Keramik, karpet, sajadah, serban jadi satu maka kemungkinan hitam juga kecil zaman Rasulullah biasa hitam sujudnya lama memanjangkan sujudnya di atas kerikil dan bebatuan semangat mereka luar biasa panggilan yang paling indah bagi mereka adalah panggilan adan sementara hari ini di mana-mana dibangun masjid mewah kalau saya mengatakan begini, bangun masjid itu pasti jadi. Nggak mungkin nggak jadi. Saya punya pengalaman Bapak Ibu. Saya itu bangun masjid, awalnya percaya dengan janji orang. Tahun 2011, saya ada pengajian di Padang. Ditelepon sama teman saya, Gus. Gus Miftah di mana? Saya di Padang. Bisa nggak pulang? Memang hari ini saya pulang. Nanti malam saya ada pengajian dengan wayangan bersama Anom Suroto. Bisa nggak Gus Miftah pengajian sebentar sebelum wayangan? Oke. Karena saya juga sering kolaborasi dengan wayang. Semalam dengan Cak Percil. Saya bilang, oke. Okay. Saya pulang dari Padang ke Jogja, langsung ke stadion. Gus, ini acara kita hari ini adalah Muharraman. Nanti malam sebelum mayangan Gus Miftah ngaji 15 menit. Oke. Pulang saya dikasih uang 25 juta. Belum ngaji, wis disangoni selawe juta. Beda ning amburu beda pokoknya. Akhirnya malam saya pengajian Gus. Itu yang saya pikirkan Gus. Jangan-jangan panitianya cuma mikir piye nyangoni Gus Miftah, hmm. itu yang saya pikir. Iya ya? Agus Fikri terus piye nasibin. E. Plope bu paruan Gus. Urung ora ora tak wei santri sampean Gus. Harusnya Gus Fikri itu kalau mencarikan istri suami bagi santrinya harus kiai. Kenapa harus kiai? Kenapa harus Gus Miftah? Bagaimana tidak? Umat saja diopeni, apalagi santri. Iya. Yes. Ngono Pak Tile, ngono. Akhirnya malam saya pengajian 15 menit. Dua hari kemudian orangnya datang ke pondok. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Ini orang keraton Cirebon. Saya dengar Gus Miftah mau bangun masjid. Ya. Berapa RAB-nya? dengan pondok dua setengah M waktu itu. dua setengah M. Dia eh 2 M waktu itu. Tamu saya bilang apa Gus? Rezekinya Gus Miftah. Apa Mas? Saya punya uang dua miliar setengah di bank. Karena Gus Miftah mau bangun masjid, semuanya saya kasih. Waduh, langsung saya bengok. What? Itu kan kaget saya. Seolah-olah nggak percaya. dua miliar butuhnya dua miliar, ada tawaran uang dua miliar setengah. Langsung saya masuk kamar. Diterima gak Gus? Tak rembukan dulu sama istri saya. Istri saya tak ceritani. Gini beb. Langsung istri saya. Masa sih bah? Menunggu kamu. Aku <clears throat> Akhirnya kita makan bareng, ngombe bareng. Selesai makan Gus. Dia bilang begini. Ini yang kemudian hari ini kenapa kok saya atos soal hal ini. Gus, uangnya itu di bank. Bisa keluar, bisa diambil tapi harus membayar biaya administrasi. Berapa mas? 50 juta. Kebetulan ini teman saya teman lama Gus, sudah 15 tahun saya berkawan dengan dia. Mergo konco dhewe le, aku percaya. Nggih pun. Saya ndelok iki ndelah isine ya 50 juta tok. Istri saya saya tanya, "Pripun? Kula manut kali abah." Wah, istri saya itu nggak pernah menolak apapun dengan saya. Solekah. Hmm. Kok saya pulang ngaji malam-malam jam 1 malam, dia capek ngurusi santri, bunda saya minta jatah. Pasti dia jawab, tapi saya capek ya bah. Terus gimana? Prasmanan saja ya bah. Piye kuwi? Mang buka dhewe, tutup dhewe. Oke. Okay. Prasmanan. Los, los. Makanya kalau saya pulang gitu langsung los saya sama istri saya. Saya baca sholawat langsung saya masuk kamar saya bilang, "Deku iki aja dolanan. Mergo deku sagede kentongan." Gitu. Aduh bojone kok ngompol. Gusi saya... pun ya. melu-melu. kan gak sak kentongan. Enggak. Sebetulnya jenengan ini kiai apa Didi Kempot sih? Saya lagu apa-apa bisa saya Gus. Gus Gus Fikrin jeruk lagu apapun saya bisa. Semuanya saya bisa. Jambu alas bisa. Jambu alas ning tengah sawah wae limo sing mateng loro. Ayo ngaji sareng Gus Miftah sing isih jomblo ndang entuk jodoh. Apa-apa iso aku padake. Viral sih. Pak Dile minta lagu apa? Malah mundur alon-alon. Ngaji alon-alon. Aku ngaji alon-alon mergo sadar aku sapa santri sing nakal raiso apa-apa aku ngaji alon-alon mergo sadaraku sapa ahli maksiat sing kakean dosa oh ah tandine guse iki jan Insyaallah ora apa-apa le ora apa-apa sing penting aja kebablasan hmm. Surat ngarung menang ini kayak apa? Lo lagu dangdut lirik lirike diganti solawat ora popo. Wong ngomong solawat gitu pada karo wong ngombe obat, ono kalane nganggu banyu, nganggu gedang, nganggu segora, ora apa Lagu pop solawat ke, rapopo. Lagu dangdut solawat ke, rapopo. Rock sa isine rapopo. <coughs> Sing penting solawat. Jangan juga itu ngomongin ini ngaruh asolole. Itu namanya berlebih-lebihan. Apa yo ya, selawatan karo aku lagu apa kowe? Hmm. Ayo njeruk lagu apa? Eh, malah karto nyono ninggal janji. Eh? Apa apa apa apa? Lagu lawas napa lagu anyar? Anyar durung dadi. Lawas kasate wis ilang. Ya. Ngapunten Gus, niki sinten kok cah nom-nom. Kula saniki suweneng Gus, teng pundi-pundi niku pengajiane bocah-bocah milenial cacah cilik seneng ngaji. Kula suweneng. Wingi teng Tuban niku sing pengajian masya Allah, sing tatoan. Iki cangkeme ngopo ya iki? Mesti rondo kuwi ketok. Angguyune ngebas kok rondo. Rondo leres. Lah lah tenan. Oh, lando rondo. Apa dikira kalau kamu ketawa seperti itu aku naksir? Ya nggak mungkin lah. Kan kamu sudah tua. Kalau aku nikah sama kamu, aku mati duluan. Kan aku bisa keracunan. Susu kada luar sah. Ya, salawat. Ditinggal Rabi versi salawat. Salu ala Nabi Muhammad. Tabuile. Bisa berat. Aku apa apa iso aku Okay. Ndi ndi ndi kuwi. Wis. Lah lagune Gus Fikri aku ngerti. Lah kiai iki lak sering diutangi wong. Kira bayar-bayar ta? Langsung nyanyi. Janjine utange ra nganggo suwe-suwe. Nile so sore ne wis. <laughs> Kakean utang kalau. Sallu ala Nabi Muhammad. Jaluk cendol dawet tak ajar we malah. Kok malah cendol dawet. Nah. Yo, anu we, ditinggal rapi versi selawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Atiku rasane loro nyawang kanca eh tabuwi aku wis bengok-bengok kok. Malah mau domblong. Iki ora penak karo Gus Fikri sing profesional. Ora dibayar ora masalah, sing penting tak dime karo Gus Fikri sing apik. Musun sini Calon meratuaku je. Ora tenanan. Siap-siap. Ora. Kuwi ngono tukang darbukane. <coughs> Endi darbukane? malah entek dite, entek dite. Kuwi cangkeme rondo ngopo meneh. Allah cengengesan. Selalu ala Nabi Muhammad. Atiku rasane lara. surja safatu likulli aulim Hop hop hop. Aneh. kabeh duripke lampune pateni. Ayo. Pokoke dalu niki idkhalus surur kali guru fisikri. pokoke. Ben Gus Fikri seneng terus men aku diwene santrine. Ayo. Rosa rosa rosa rosa. Gue namu ya. Eh. Ayo diangkat semuanya. Lampu tolong dimatikan. Niki dakwah milenial niki Gus. niki masuk Pak Eko. Ayo. Coba lampunya dimatikan saja. Ah, Lara iso mati tukang lampunya tak pateni. Teknologi dakwah itu kan berkembang. Di zaman Kanjeng Nabi bilisan, di zaman Utsman bil kolam, di zaman Wali bisa kofah budaya, sekarang bil medsos. Ngaten Gus, men bocah-bocah niki seneng. Tolong lampu dimatikan panitia. Genset pateni matamu kuwi genset iki lho. Lah aku ngomongnya kepiye? Genset pateni. Pelanggaran nih. Ya. Ayo tolong lampunya dimatikan dulu. Besok mbahmu. Lah besok lah kepiye? Yang ini gimana yang ini? Panitia. Lah. gigi-gigi Coba yang ini yang ini gimana? Oh BLN. oke. Hah? Eh? Yuk. Semuanya flashnya dihidupkan kita sholawat itu kalau suruh sama kiai-kiai sepuh. Lagunya ini sama tadi Soliwa Wasalim danya Gus Fikri tapi pakai syair malam Jumat. Ya. Salu ala Nabi Muhammad. Diangkat semuanya. Ayo, sing ra duwe HP cangkeme merenges. Digerakkan ke arah sana mana sana. Pundi mriko Gus. Ke utara dulu ya. Yo. Ke arah lor dulu. Ke arah lor dulu. Ya, sing kompak, muga-muga kula panjenengan sami oleh berkah solawat. Amin. Amin. Nabi Muhammad. Amin. Hatiku rasane lara. Terus sekali lagi. Muntahimin Ya Lagu satu lagi lagunya orang NO, saben malam Jumat. Diangkat lagi. Lanjut. Saben malam Jumat Ali kubur mulai Doro Bali Lepas pilih Bali العالم دا ايمن على احمد الله الله صلي وسلم دا ايمن على احمد والال والاصحاب بمن قد وعد والال والاصحاب قد وعدا صلوا على نبي محمد Alhamdulillah Bon nggih, bon rampung nggih pengajiane nggih. Lanjut. Besok mbakmu. Alhamdulillah. Mugi-mugi dari Bejo Negoro insyaallah sedaya pikantuk barokahipun syafaat Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin. Kalau tak ngombe, saya Gus Fikri ngendikan. Napa Gus? Gus wong rekam mboten. Alah, <laughs> awale ora ngrekam. Aku ngerti aku. Nyenengke bocah-bocah niki Gus. Saniki nyuwun sewu nggih, Kalau tak matur. Dakwahnya orang NU NO itu kalah di medsos. Kalah di YouTube. Dados nyuwun sewu. Maka kemarin pertemuan kiai-kiai kula matur pas dijawab pas di Bali. Sebenarnya Pondok-pondok itu juga kalau bisa, kalau matur, tidak mengharamkan HP secara mutlak. Di jam-jam tertentu, umpamanya dua HP tapi akses dibatasi. Jumlah medsosnya, Instagramnya Kiai NO, itu kalah jauh. Padahal hari ini dunianya dunia medsos. YouTube Kiai NO niku nyuwun sewu. Sebenarnya tinggi, nomor satu tapi nomor 2 sampai nomor 10 kabeh tiang-tiang Wahabi. Al-Bajah macam kok mboten Al-Bajah Al-Bajah niku ngene Buya Yahya niku sae. lia liyane niku kaya roja macam-macam subhanallah. Lah kaya Buya Yahya itu sadar medsos. Maka kemudian apa? Contoh begini, saya sekali posting satu menit di Instagram. Niku sing nonton pinten? Ratusan ribu orang. Dan itu bisa menjadi alat untuk mensiarkan akidah sunnah wal jamaah ora kudu Gus Fikri duwe Instagram mboten tapi pengajiane Gus Fikri jenengan rekam dipotongi semenitan posting ning Facebook ora kudu Gus Fikri sing duwe Facebook Gus Fikri duwe Facebook kan yo ora pantes umpamane lho Gus umpamane tapi bocah-bocah niki kayak Bu Yahya niko pengajian di soteng lebok nganu. Karena memang kekalahan kita di situ. Sementara pertaruhan ke depan itu adalah pertaruhan anak cucu kita. Maka saya sering mengatakan apa? Bagaimana mensiarkan alusunnah wal jamaah secara menyenangkan. Itulah alasan kenapa Deddy Corbuzier akhirnya masuk Islam. Dia mengatakan sama saya seperti itu. Saya ingat Gus, Nggih. Bapak Ibu para jamaah makalah dari Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. wajhah. Karamallahu wajhah. Beliau dawuh Alimu abna akum bizamanikum. Masya Allah. Ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zaman. Zamannya. Kenapa? Fa innahum mauluduna fi ghairi zamanikum. Karena anakmu beda dengan kamu. Nggih. <coughs> Cuma yang saya khawatir kalau soal medsos Gus, akhirnya sekarang juga banyak orang yang lebih memilih ngaji ke madrasah YouTube ya. Iya. Akhirnya tabah ya tubuh YouTuban. Nah. Akhirnya gobloknya karena ya gunung konangan. Soalnya utaknya madah ya mudu modot pisan itu. Padahal ngaji ke YouTube dengan ngaji langsung oh, beda. ke masjid barokahnya beda. beda. Kalau ngaji ke kiai ada barokah. Okay. Kalau ngaji ke Syekh Syekh Syekh Gogel radhiyallahu an itu barokahnya ndak ada, Gus. Saya kemarin mikir YouTube itu sebenarnya siapa sih? Ternyata itu, adiknya YouTube, Gus, adiknya loh, YouTube. Itu sak duluran lima, Gus. Siapa YouTube? Yutun, Yuna, Yuja, Yuti, YouTube. YouTube. Masuk. Oh. Jadi mau ngendi to iki gitu jadi Hanya mohon maaf, sebagai Bapak Ibu. alat untuk syiar. Ya. Ngaji ya. ini Gus Fikri. Tapi tetap ngaji yang offline tetap, datang ke masjid malam Selasa ngaji. Syiarnya boleh pakai medsos, ya. tetapi ngajinya tetap harus offline langsung. Jangan hanya kadang-kadang melalui radio tok. Di kalau Jogja Gus itu ada. Kalau Gus Fikri mau cari pengajian saya, coba diketik di HP-nya Gus Fikri, enter di YouTube, keluar Gus. Apanya? Pengajian saya di situ masuk. Oh, oh, oh. Di YouTube, di Instagram ada. Hmm. Cuma kemarin ada jam aku saya sudah cari di YouTube Gus Fikri enter tidak keluar, paketannya habis. Hmm. Paketan radio paketan yang gaya ya. Yang kedua Gus saya ingin nambahi yang saya jenengan terangkan, Bapak Ibu hati-hati soal masjid ya. Saya baca antara lain di kitab Bulughul Maram. Yeah. Di situ diterangkan Rasulullah itu dahulu la taqumus sa'ah hmm. hatta ya tabahan nasu bil masajid. Kiamat tidak akan terjadi sampai manusia berlomba-lomba membangga-banggakan gedek ke gawe masjid. Ketika masjidnya sudah berdiri, masjidnya ternyata sepi. Ternyata megahnya masjid itu juga menjadi salah satu min asratis sa'ah. Di Jember Gus, maka insya Allah yang saya Rodibul Haddad. Ya, yang undang insya Allah Oktober Bu, insya Allah Gus Miftah duet dengan saya di masjid di Jember bulan Oktober insya, insya Allah. Allah duet mawut insya Allah. Mawut ya? Mawut, orang-orang mawut mawut. <laughs> Di Jember itu ada masjid paling indah Gus. Namanya Masjid Raudatul Mulisin. Raudatul mukhlisin. mukhlisin. Bagus saya ngisi pengajian rutin sebulan dua kali di Bagus kan. Orang itu datang rombongan numpak pickup, numpak penter, Innova masuk, turun foto pulang. Hmm, sholat ya, enggak sholat. Enggak sholat. Kalau dulu Gus, orang itu sowan kiai minta didoakan, barokah doa. Sekarang barokah selfie, barokah selfie. Nah, itu sekarang sudah menjadi rukun, Gus. Jadi rukun haji, rukun sholat, rukun ngaji itu tasfirun nafas. Hmm. Harus ada selfie-nya. Barokah selfie ya. Iya. Bedanya orang dulu dengan orang sekarang, Gus. Kalau orang dulu itu otot kawat balung besi. Kalau orang sekarang gigi kawat untuk selfie. <laughs> sekarang orang umroh. Ya toh? Orang umroh sedang tawaf selfie, hmm. tulis sedang tawaf. Sa'i sedang sa'i. Baca Quran foto, ha. sedang baca Quran. Lu sujud tahajud itu Gus, waktu sujud noleh cepret. Sedang tahajud. Makanya besok malaikat Terus piye gambarane eh, ngoten niku piye? Besok itu malaikat kalau hisap sudah enggak punya catatan lagi, Gus. Begitu menghisap dia mau hisap, ke HP-mu. <laughs> Bukti otentik ada di HP-mu. Maka kadang-kadang saya heran kalau semuanya ditulis di Facebook, di Instagram <laughs> pertanyaane malaikatnya lak merongos. Orang nulis apa? Apa? Ini kadang-kadang yang ngono kok bulan poso tabung gas 3 kg di foto posting di Facebook Serasa lihat kelapa muda. Ya Allah, apa matamu ki katarak tak kandani. Coro dua dhuwur piring foto, Wow, kurma ngene lah ya. Yo ngalah. Mila leres ngendikane Gus Fikri leres. Kita boleh siar menggunakan medsos. Umpama delok YouTube oleh tapi delok kapasitas kredibilitas kiainya. Ojo kaya ning Solo, Gus. ngajini mung karo radio tok. Padahal sing jenenge radio ki ana suara tanpa wujud sangat kula ana swarane, ana ana suara tanpa wujud jenenge entot. Mila kok ngaji mung karo radio berarti gurune entot. Mila ana tembang sing paling kondang kae. Son sembore semiki. Mas yota udan jero ati Hono suarane rana wujute ento jenenge saya kalau urusan ayat, hadis, kitab, nun sewu bukan tafahur, bukan sombong, saya insya Allah berani diadu. Tapi kalau soal nyanyi entut tidak bisa saya. Aku, aku nyerah wis Gus, nyerah wis Gus. Lah gurune entot ora mungkin mondoke ngene Gus Fikri. Ngene Gus Fikri gurune jelas, kiyaine jelas. Lah gurune entot mondoke teng pundi? Al Ma'hadus Salafiyah As-Silitiyah. Dan itu sekarang mohon maaf baru menggejala. Maka ingat yang punya medsos ingat. Surat Yasin ayat 65 apa Allah katakan? Al yauma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Saya naik pesawat dari Taiwan pulang ke Jogja, pulang Jakarta. Saya di jalan nggak bisa tidur. Kelingan ayat ini. Kenapa kemudian <coughs> Allah mengatakan yang dihisap al yauma nakhtimu ala afwaihim ketika mulut dikunci wa tukallimuna aydihim yang berbicara adalah tangan. Saya ketemu jawabannya pas di pesawat. Karena hari ini banyak orang berbuat dosa dengan tangannya. Mencela, mencaci, menghina, menghujat. Menggunakan apa? Jari-jarinya. Ngetik di medsos, di Instagram, posting di Facebook. Semuanya menggunakan tangan. Maka kalau kamu santri-santri Alusuna yang di follow. Kiai-kiai NO, Gus Muafik, Gus Baha, Pak Kiai Said. Ini orang-orang luar biasa. Akun-akun kita kalah. Yang kamu posting sekarang siapa? Yang kamu follow? Nikita Mirzani. Siapa? Vanessa Angel. Wow. Persa mboten Gus. Ampun. Kroto puluh juta tak kandani. Apa itu kroto? Pakan panok yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Maka kula nyuwun sewu saya matur sama kiai-kiai sepuh, kemudian persis sing dingin dikake Sayyidina Ali wau, sing dingin dikake kali Gus Fikri, itu nasihat kiai-kiai sepuh kepada saya. Wis sing roh zamane saiki awakmu Gus. Jan modele niki ngoten niku. Mila sing cah nom-nom kuwi sing urung follow kiai-kiai, eno kamu follow nak. Kamu follow akunnya Nahdlatul Ulama, akun-akun ahlu sunnah wal jamaah an nahdiyah memang ini sekarang jamaah San, Khatibun Nas biqadri ukulihim Zaman Utsman bil kolam Sudah mulai membukukan hadis Membukukan Quran Di zaman para wali Bisa kofah dengan budaya Dengan lagu Turi-turi putih Seluku-seluku batok Gundul-gundul pacul Sak piturute dan sekarang saatnya bil medsos menggunakan medsos maka saya bilang jadikan medsos sebagai wasilah untuk mendapatkan hidayah bukan sebaliknya justru mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala naudzubillahi min lanjut mbok wis los pokoke tak teruske ceritane mau Pak Masjid Supaya kemudian nopo. Banyak orang bangun masjid. Tapi kehilangan Allah dari dalam hatinya. Niki sing paling angel. Begitu niku Gus. 50 juta saya bayar. Plek. kau nih perjanjian di atas matre. Hitam di atas putih. Oh, pondok karo numpak ibu jumu, hitam di atas putih. Tak tanya, kapan cairnya uang 2 miliar setengah? Sebulan Gus maksimal. Puh, sewenang loh. Minggu pertama saya SMS. Piye bro? Alhamdulillah Gus. Proses. Dua minggu, pripon. Alhamdulillah Gus, tinggal nunggu tanda tangan. Puh tambah bunga kula. Tiga minggu, gimana bro? OTW, apa kuwi? Ojo takon wae. Mulai memedasku Gus aku Gus. Minggu keempat SMS orang jawab. Bulan kedua nggak ada kabarnya. Bulan ketiga diblokir. Maka saat itu saya merasa bahwa saya sudah tertipu. Akhirnya kula kelingan dawe kanjeng Nabi. Amaroni Robbi anuksira qawla la haula wala quwata illa billah. Kula waca ben bareng ngasar ping 100. Dawe Kanjeng Nabi no maca la haula wala quwata illa billah ping 100 sadurunge matahari mendelep bar ngasar sebelum matahari tetap benam maka Allah akan kabulkan hajatmu akan mudahkan urusanmu kula waca la haula wala quwata illa billah <clears throat> seminggu kemudian bar kula ngamalke kula ditelepon kali Kapolda Yogyo namine Brigjen Cuk Basuki Tiang Sidoarjo loh namanya bener Cuk Basuki loh Kowe lak ngomong dancuk direne misuh. Dancuk ki ra misuh, Bro. Dancuk kuwi saka bahasa Arab daksu, tinggalkan keburukan. Aku kiai mau atur. Tur jancuk itu sebenarnya nama tokoh Belanda yang diabadikan jadi nama tank. J A N C O O K. Lambian zaman yang Surabaya kok ono tank teko, wong Surabaya bengok jancuk, jancuk, jancuk kuwi ra miso asline ngono lho ana eh, ceritane Kau Gus Miftah ngomong dancuk fase. aku ngerti tajwid jadi panjang pendek eh pas Gus Miftah, seminggu lagi ada acara enggak? Tidak ada jenderal. Bisa enggak pengajian di tempat saya? Acara apa jenderal? Nasihat pernikahan. Saya bilang, saya senang jenderal nasihat pernikahan. Apalagi saya yang dinikahkan. <clears throat> saya berangkat ke Surabaya. Nikahnya di Surabaya Gus. Saya ngaji tentang pernikahan. Nikah itu senang, tapi jangan senang menikah. Ingat para perempuan, kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Betul, betul. Artinya semakin banyak istri semakin banyak yang mendoakan. Yes. Yes. Ingat, laki-laki itu adalah imam, perempuan itu adalah makmum. Makmum yang baik yang patuh dengan imam dan imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum. Iya, sowan nikah Gus. Ingat, istri yang baik itu adalah yang siap diajak sengsara oleh suaminya. Betul? Sing lanang jawab, betul. Tapi ingat, suami yang baik itu adalah yang tidak pernah menyengsarakan istrinya. Hmm. Yes. Mulai aku Gus. Mulai seminggu Kapoldane teko ngapun Gus, wingi tamune dari yang sempat nyangoni Gus Miftah. kulo disangoni selawe juta waktu itu. Saya bilang, "Jenderal mohon maaf, uang saya terima, tapi tidak akan saya pakai." Loh, kenapa Gus? Saya membangun masjid. Gus Miftah bangun masjid. Iya. Gempon kula tambahi. Tambahi meneh selawe juta. Akhirnya saya dapat uang 50 juta. Uh, duitku sing digondol maling balik. Mergo aku percaya karo keakbarane Gusti Allah. Maka sejak saat itu saya bangun masjid, saya bangun pondok, saya bilang, saya tidak akan pernah bikin proposal. Saya tidak akan pernah minta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Maka saat itu muncullah solawat hari ini yang viral. Hasbi Robbi Jalallah. Ma fi kolbi ghairullah. Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah. Saya bangun masjid. Maka saya yakin bangun masjid walaupun tanpa panitia, tanpa kota infak, tanpa proposal, jadi itu rumahnya Allah. Saya ingat betul ya. Saya Swan Abah Lutfi di Pekalongan. Guru besar saya salah satunya adalah Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Ada orang bawa proposal ke Habib Lutfi. Bah, ada proposal. Apa kuwi? Bangun masjid. Tolong doakan bah supaya dapat uang banyak. Apa jawaban Habib Lutfi? Masjidmu tidak akan jadi. Kenapa, Bah? Karena hatimu ta'alluq bil proposal. Tidak ta'alluq billah. Orang-orang yang bangun masjid mung percaya karo proposal kui MTS le. Apa murtad tanpa sadar Pak Kandani. Rungok no mu. Ini kaitannya karo sodako. Tiga bulan kemudian Gus Nyuwon Sewu, uang saya habis. Saya waktu itu punya mobil Avanza. Saya bilang sama istri saya, boleh nggak mobilnya dijual? monggo bah derek. Saya makmum ikut sama abah. Mobil saya jual laku 120 juta. Masuk ke masjid. Allah tidak pernah ingkar janji. Manja abil hasanati falahu asru amsaliha. Yang datang membawa satu kebaikan. Allah kasih 10 kali lipat. Bahkan Al-Baqarah dikatakan masalul ladina yunfiquna amwalahum fisabilillah 700 kali lipat. Sebulan setelah saya jual Avanza, saya dapat Innova baru, Gus. Iki ngomong sedekah. Aku we pengajian delok kiai, ya Allah. Delok munyuk kebun binatang, sangune 100.000. Delok kiai infake 1000. Patek. Sengit aku. Emangnya aku kamu anggap apa? Emangnya aku cowok apaan? Delok satu 100.000 pengajian 1000. Mbok-mbok yo ngono. Juga sewung sewu ngerogoh kotang. Yo ngalah. Awakmu kudu ngerti, duit sewi gambar pati murah, yang nganggu pedang. Mau lebok kayak kotang coi gitu loh rapok, Delapan bulan pengapa? Delapan bulan pembangunan masjid, uang habis lagi. Saya bilang sama istri, Jual ya Inovanya, kan masih baru bah, nggak apa-apa. Semuanya dari Allah kembali kepada Allah. Kamu harus yakin. Istri saya enggih bah kulon derek. Innova saya jual. Dua bulan setelah saya jual Innova, wallah Allah ganti dengan Fortuner baru. Sodakoh. Ya mohon maaf. Kalau ngomong soal itu, sejak saya dibohongi 50 juta itu saya bilang, saya besok punya santri, santri saya nggak boleh bayar. Saya besok bikin pengajian, pengajian saya semuanya nggak ada kota infak. Dan Allah ijabah. Maka anak-anak Jember yang pengen kuliah di Jogja nggak usah ngekos nak. Silakan mondok di tempat saya, gratis. Wallah, gratis. Di pondok Ad... saya juga. Subhanallah. Saya punya santri di pondok yang ngaji itu saya gratiskan. Gratiskan semua. Gratis, nggak bayar santri makan dua kali yang bayar bapaknya. Wow, oh, luar biasa. Luar biasa. Saya tak mulai aku. Karena waktu itu ketika saya masuk ke Jogja, Gus, kulon itu tahu rokoso banget. nggak kuat ngekos, nggak kuat makan. Setiap kali saya mau makan saya dungu karo nangis, Gus. Begitu saya mau makan sedikit saya dungo. Allahumma ini inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Eh, keliru tunggu ngising kata. Allahumma Allahumma barik lana fi marozak tanah wakina ada benar. Ya Allah, kulo sakniki kira iso mangan, tapi kulo sesok kudu iso mainai wong mangan. Setiap kali mau tidur ya Allah, hari ini saya mau tidur nggak punya tempat, tapi satu saat saya harus bisa memberikan tempat tidur bagi orang lain dan diijabah Gus. Saya melakukan itu mergaku tahu rekosoli tak gratis ke kabeh. Milo kok awakmu maning kene arep megawe ra pekerjaan, rabi rong pantes arep mondok-mondok. Kulo bocah andalan kulo nakal. Halah. Santriku ki sing tatoan eh, sing tindian ono sing mau apa ki mur baut mangkokan pelek ana kabeh. <coughs> tak tompo kabeh. Karena saya mengatakan apa? Orang baik dan orang jelek bedanya tipis. Sebaik-baiknya orang pernah berbuat jelek, dan sejelek-jeleknya orang pernah berbuat baik. Orang baik punya masa lalu dan orang jelek pasti punya masa depan. Lah gratis santrinya dipakani apa mboten Gus? Tak pakani. Tonggoku duwe asu tak pakani kok. Apa meneh santri gitu loh. Akhirnya Fortuner dapat pas saya membangun masjid. Masya Allah. Inilah yang dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Maka apa? Kadang-kadang hidup kita itu susah. Keyakinan kita dengan Allah itu yang kurang. Maka melalui semangat Muharram saya pengen mindsetnya ini dirubah. Ingat, di dalam kitab hikam disebutkan ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alang timasil roti minka. Biar Gus saya terjemahkan, saya Terjemahkan Pak Kiai. Paron amplope. Alhamdulillah saya di pondok juga ngaji hikam. Masya Allah, kalau aku tuh ngaji kalian jenengan lagi guys, saya tak delok. Kok iki iki hilangin kena di gitu suik. Hari ngombe aku bingung gitu loh. Oh, tiba. kue sing jiko mau mesti. Arek ombe. Masa ngombe degan aku ngene lah ya ora pantes kok. Ora kondo-kondo. Niki wow, sing kula aturke diterjemahke kali Gus Fikri. Mohon maaf panitia, ini sampai jam berapa? Insya Allah jam 11 selesai Kiai. Hah? Jam 11 selesai. 11. Nah iya. ini sudah jam berapa ini? Hampir 12. Oh. <laughs> Menpek mantu matamu. Perhatikan Bapak Coba Ibu. perhatikan iki kau kaule atau ilah HP banget. Ajeng jadi kayak kali Gus Hikam ada makalah yang luar biasa. Kalau ini kita pegangi insya Allah hidup kita akan terasa ringan. Amin amin. Bener. Samen ingin saya beri tip resep awet muda. Kepingin awet nom, saya beri tipsnya. Perhatikan. Allahumma Muhammad. Allahumma Muhammad kalau kepingin urip awet nom sedikit berpikir banyaklah berzikir saya ulangi sedikit banyaklah itu kalau ingin hidup awet mudah. Lah pengen mati gampang. Kakek nyangkem rasa nyambut gawe modar kowe Tapi kalau ingin hidup panjang umur, tipsnya ditingkatkan levelnya. Urip dawa umur, ndak usah mikir. Dawa umur sampe. Itu makolahnya wajtihaduka ma dumina laka. Hmm. Kalau kamu terlalu ngoyo, kamu terlalu ngoyo di dalam urusan yang urusan itu sudah ditanggung Allah, sudah diatur Allah. Ditafsir makalah itu min umuri rizki hmm. wal umuril akhirah. Allah. Urusan rizki, urusan akhirat. Masya Allah, maaf. Minal umuri duniawiyah. Urusan rizki, urusan dunia. Itu sudah ada yang ngatur. Siapa? maka kamu tidak usah terlalu ngoyo, kata Ibnu Athaillah. Wataksiruka fima tuli Tafsir ayat itu minal umuril akhirah. Kalau kamu malah loyo urusan akhirat, yang itu kamu harus sebetulnya semangat, dalilun ala inti intisabil basirati minka menunjukkan butanya mata hati Kurang kasar, Gus. Apa? Bosok matamu. Ayah iya, urusan donya sing wis dijamin, kuwi jek Urusan akhirat sing ora ono jaminane ora moyak. Lah bosok. Ayo. Kula menangi contoh paling gampang ngeten. Numpak pesawat, ora kenal karo pilote. Ora kenal karo pramugari pramugarine. Ayem manut Para penumpang, cuaca sedang buruk, tolong duduk. Duduk. Siapa to? Rojali, rombongan janda liar. Duduk, duduk. Sabuk pengaman dipakai, pakai. Jendela dibuka, dibuka. Para penumpang Cuaca sedang buruk. Tolong jangan ngising. Oke. Manut ya. Naik pesawat, gak kenal dengan pilotnya, gak kenal dengan pramugarinya. Ayem. Pertanyaan saya, kenapa kita tinggal di dunia? Tahu dengan pemilik dunia, raja dunia yang menguasai dunia kita kenal, tetapi gak pernah tenang. Wila buwosok utak kita kandani. Ayo, Kabeh wis ana sing ngatur, urip ra usah kakean ngatur, wong urip kuwi wis ana sing ngatur. Nggih napa mboten? Menungso sak madya nderek aturan. Padha karo kowe jomblo, yakin jodohmu diatur karo pangeran. Lah kowe rung nemu jodoh, barangkali kowe sing susah diatur. Pemahamane Ibnu Athaillah niku ngene lho, kalau kamu percaya jodohmu diatur oleh Allah, jangan pernah tumpahkan air matamu di hadapan wanitamu. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat yang kedatangannya ingin menetap bukan hanya karena nafsu sesaat. Iya. no ngono nangis arepe rabi ra pekerjaan rawani lanang model apa kuwi ijtihaduka wis dilokke karo Gus Fikri mau kok ra Saya ini Gus kecelakaan baru saja. Tahun berapa Gus? Baru 28 tahun. Kecelakaannya? Iya. Baru 28, baru 28 tahun. tahun. Masya Allah. Sekian tahun saya rumah tangga tidak punya anak. Saya periksa ke dokter di Surabaya. Okay. Maaf, level saya Surabaya. Hmm. Ini sama ya. kan potongan puskesmas. Iya. Tahu puskesmas apa? Pusing keselio masuk angin. itu yang periksa saya, profesor Bapak Ibu. Beliau memfonis Bapak Yai tidak bisa punya keturunan karena sarafnya rusak. Masya Allah. Ponis dokter, rasionalisasi yang bicara. Pulang saya agak sedih, ya Allah kalau saya tidak punya anak, siapa yang akan mendoakan saya? Tapi saya yakin kekuatan doa. Benda lugus, okay. lo nyuwun tiku ya Allah tahajud gawe, tahajud gawe, tahajud gawe. Sik, sik, sik. Aku wis lali carane lah. Ala wis ora ketemu bojo kowe. Mancing-mancing ta iki. Makanya buka cabang Gus. makanya buka cabangnya santri nih jenengan. ya Allah, tahajud gawe, tahajud gawe. Alhamdulillah anak sekarang empat. Masya Allah. Gaya duduk empat. Padahal nggak pakai gaya macam-macam ya Gus. Antum putranya berapa? Saya baru dua Gus. Loh, coba wonge ganteng, gede, dua rambut dawa. Anake loro. Istri berapa? Insya Allah dua. Sebentar lagi. <laughs> Coba Gus Miftah yang bisa. Wah, anak kan nggak pernah pulang. Mergo lungguh atau lungo kan ngono persoalannya. Loh, kalau saya kan hiburannya banyak. Saya ke Jakarta ketemu anak kafe hiburan. Saya ke ketemu orang kafe hiburan ke Belanda. Lah Fikri, hiburan kan mau kelon. Sandaran beliau bisa seperti itu apa? Karena sandarannya Allah. Nyuwun saya Gus, kula iya. contoh kula ngomong ngoten iki. Ini dikasih almarhum Ki Ento sebelum meninggal. Tongkat saya ini sebulan. Saya waktu itu sakit, Ki Ento sehat. Gus, jenengan guru kula Gimana Pak Bupati? <clears throat> Jenengan kudu sehat. Tolong tak kasih tongkat dipakai ngaji ya untuk sandaran. Eh, saya yang sakit sing mati sana. Yang pengen saya sampaikan bukan itu nak ya. Iki, tongkatnya tongkat benda mati, jalin iki. Benda mati saja untuk saya jadikan sandaran rasanya nikmat. Hanya benda mati. Bagaimana kemudian Allah yang maha hidup, yang kekal. Ketika kita bersandar kepadanya. Ya Allah. Saya sampaikan ke anak-anak saya di kafe. Saya pernah menghadiri pameran ake. Waktu rame-ramenya bacan. Di Taman Mini Indonesia Indah, Gus. Batu ake di dalamnya ada tulisan Allah. Waktu itu terjual harganya 3 miliar. Saya bilang sama mbak-mbak di kafe, kamu tahu nggak? Batu akik di dalamnya ada Allah harganya 3 miliar. Bagaimana jika hatimu di dalamnya ada Allah? Masya Allah. Maka di dalam kesempatan lain Ibnu Abdullah mengatakan apa? Kulo wacake menginsing sing nerangke Gus Fikri malih. Ma tawaqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibuhu binafsika. Masya Allah. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan kepada Tuhanmu dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Kulon di jamaah yang Surabaya nangis umurnya umure 35 tahun durung rabi. ke karo nih Heman-heman gonmu sunat. orang beda bedane karo kran. gue nguyuh tok. Tak telepon. Moro yuk Yogya. Oke. Kula wacake niki wau. Nak, manusia itu mampu bukan karena dia mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah yang Maha Mampu. Manusia itu bisa bukan karena dia bisa, tetapi karena dipisahkan oleh Allah yang maha bisa. Kowe ki iso turu ora mergo kowe pinter turu, tapi diturokke karo Allah sing gawe turu. Wong nyatane uang turu ning duramben. ramben, maca donga bismika Allahumma ahya wa bismika amut, kasure kandel selimute anget matane ra turu-turu. Tapi heran wong ambulu lan duramben ramben maca donga matane ra turu-turu, tapi lak ngrungokke khutbah Jumat ora maca donga matane turu. Kue kisong iso nguyuh, ora mergo kowe pinter nguyuh. Banyak orang yang tidak bisa nguyuh karena Allah tidak berikan memberikan kepada dia kencing. Aku tahu kok. Nang kamar mandi 30 menit tak denden ke ramet tuh. Padahal kebelet. Akhirnya aku jengkel, tak obat abet ki. Yo ramet tuh. Aku jengkel tak selenti sih Gus. Ora metu Gus. Iki ngopo iki ya? Akhirnya dia saya kasih tahu, nak pasrah karo Allah. Anak ini tidak mau menikah bukan karena dia tidak mau menikah, tetapi mergo ada yang mau dinikah. Soalnya apa? Modalnya modalnya nggak ada, modelnya nggak masuk. Jadi rabi ku kudu ana modal, kudu ana model. Lah cara wong jo, nikah niku syaratnya namung kalih, kalih sinten. Akhirnya kula waca gini ke wong mata wakofa matlabun anta talibuhu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika kula kedah pripun bah mulya wacanan hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur muhammad sallallahu la ilaha illallah cukuplah penolong Allah bagi penolongku ma fi qalbi ghairullah tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali Allah nur muhammad sallallahu cahaya Muhammad yang Allah berselawat kepadanya la ilaha illallah ben bengi Gus pitung bengi mangkat nang masjid diwaca donga. <clears throat> ya Allah, bila dia jodohku, jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, mbok dicek lagi ya Allah wes. Mangkat meneh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi khairul. Ya Allah, kula seneng kalih anake tangga kula ya Allah. Namun pilih anake mboten purun mbok nih papa ya Allah. Rondo ne kok gitu. Mangkat meneh. Ya Allah, kula pengen golek bojo sing penting wedok ya Allah. Bila perlu SDSB, semok depan semok belakang. Wow. STNK, rapopo, setengah tua yang kewer-kewer. Syukur-syukur isu supanter, Ini singi, ini ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Lak boten wonten. Ada lagi model GL Pro. Genjot langsung prodol. Neng lak rondo kuning niko Gus ah nika STMM ah setengah tuwa meh modar kadang Kalau saya sama Gus Fikri niki Suzuki Vitara. Sungguh-sungguh lelaki vitalitasnya tiada tara. Iya. Akhirnya nopo? Hari ketujuh pulang ning dalan bar subuhan, Gus kesandung sikile dicokot ulo, Delalah ulo nih ulo wedok. Bocah niki miso-miso patek celeng. Jaluk bojo wedok malah dicokot ulo wedok. Ini lo jeleknya manusia. Wa asa ang takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa ang tuhai syai'a wa huwa sarul lakum. Ning rumah sakit pingsan. Begitu siuman sadar, dari sinilah cerita cinta itu dimulai. Iya. Ketemu perawat gadis ayu. Modelnya macan tutul. Manis cantik jalannya mentul-mentul. Menawi Gus Fikri niki remenane pecelile penggemar cewek lemu-lemu. <coughs> Akhirnya nopo? Berhari-hari di rumah sakit, pasien cinta dengan perawat, perawat cinta dengan pasien. Ono tembung waiting Trisno jalaran soko salah waiting Trisno jalaran soko dicokot ulo. Begitu di rumah sakit sing lanang ngomong ora wani mergo modale rono modele ra mlebu. Sing wedok ngomong yo ora wani, mosok wong wedok kok ngomong dhisik. Eh rumah sakit di Surabaya itu sekarang ada musiknya setiap hari. Delalah musiknya musik wong tua kan Lah cah nom nom ngerti. Rasa cinta pasti. Oh, sing nyaut cangkeme wong tua. Kelingan mantan. Tinggal rapi Terus kae korban janji. Kowe lunga pas aku sayang sayange. Tak ganti so, si si ini tak ganti. Kowe lunga nalikane adan kae malah mapan turu sakarepmu dewe nuruti hawa nafsumu engkau lupakan Tuhanmu mengejar dunia lupa akhiratmu ho ah! sayyidina Muhammadin tibil kulub wa dawaiha wa fiatil adan wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha ulangi Allahumma bersanding dengan kekasih barumu ho ah sing badar Allahumma sholli ala Allah Allah Muhammadin tibil kulub wa tawaiha wa Adroy meneng, sasing banter. Allahumma sholli ala sayyidina Allah Muhammadin tibil kulub wa dawaiha wa fiyatil abdan wa shifaiha wa nuril amsari wa diyaiha Masya Allah Alhamdulillah ngono kuwi rapopo limen atimu nyambung karo kanjeng Nabi Lamung dangdutan tok ra nyambung. Cikuk lagune, oh, cikuk nadane nggo selawatan rapopo, malah pacare minggat nyanyi. Apa tak trimo kanthi ikhlas legowo modar kowe ra mungkin. Singkat cerita, di hari terakhir di rumah sakit, langsung sing lanang bengok. "Dek, apa Mas? Aku seneng karo kowe." Sing wedok jawab, "Aku yo hoo." Akhirnya Rabi Gus Subhanallah saat ini pun duwe anak. Soalnya nopo tawakofa matlabun kepada Allah. Mila sedong rabi tak dongake. Muga-muga mulih kene awakmu dicokot ulah. Ya diwaca selawate hasbi robi ping telu. Hasbi robi ping telu. Mungkin yang donga sohibul doa kula betul bakal donga. Niki kula ijazahkan jenengan hasbi robi jallallah ma fi kolbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Mang tutup kali Fatihah pas iya kana budu wa iya kana stain diambali kaping sebelas. Nggih, jenengan doyak dep kolektor wacak iki. Bayar. Hasbi Rabbi jalallah bayar mafi kalbi ghairullah macane ping pinten nganti dep kolektore minggat kan <laughs> ya sing khusuk diwaca ben telu niki mun jam setengah lima isuk menerambung rampung nih, mungkin sing donga Pak Kiai kula ngajak selawat niki mawon ya ngadeg wis semuanya ngadeg bare itu kalau lagu Indonesia Raya terus donga sallu ala nabi Muhammad Hasbi Rabbi Jalla Allah oh.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 Ia wa stain. ia kena na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka dua. Iyyaka na'budu wa stain ia Iyyaka dua. wa kena stain. Ia ia Ia Iyyaka Ia wa iyyaka ia Iyyaka na'budu Ia iyyaka nasta'in. ia na'budu wa Ia nasta'in. Iyyaka ia wa iyyaka Ia Iyyaka na'budu ia iyyaka nasta'in. ia na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas Al mustaqim. Alhamdulillah. Jangan pulang dulu belum berdoa. So, monggo monggo ingkang badhe katuran donga sinten Gus? Monggo ingkang donga langjeng mawon Pak Kiai Gus Aslam monggo Gus katuran barokah doa. Ampun kondurian saat dereng tengok Gus Aslam. Oh. Miki apa bundi miki? Teater, kemauan miki teng Gus Aslam dekoh, nang andhap. Oh Gus Fikri, mangko Gus Fikri. Baru kau tengok Gus Fikri rian, monggo. Aturi binara. Pun lugu rian sekedap tengok, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin kafi ya masjidah Allahumma wa wa barik ala Muhammad ya wal ya di tahun baru ini selamatkan kami semua. Amin ya Allah. Selamatkan keluarga ya Allah. kami, Amin. selamatkan bangsa negara kami, selamatkan umat Islam semua ya Allah min jami'il ahwal wal afat. Amin ya Allah. Selamatkan dari kemiskinan, dari kemaksiatan, selamatkan dunia akhirat kami ya Allah. Selamatkan kami semua dari siksa api neraka. Ataqdilana biha jami'al hajat. Kabulkan hajat kami semua ya Allah. Engkau yang maha tahu hajat kami kabulkan ya Allah. Engkau yang maha tahu dosa kami ampuni ya Allah. Engkau yang maha tahu kesalahan kami maafkan ya Allah. Engkau lah yang maha tahu aib kami tutup ya Allah. Engkau yang maha tahu kesulitan ya Allah. Berikan kami, berikan kami jalan keluar. Engkau yang maha tahu kesulitan kami, kuatkan kami ya Allah. Dengan barokah bulan Muharram, dengan barokah ilmu, dengan barokah sholawat ya Allah. Barokahkan kehidupan kami. Wa tuballighuna nabi aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Maafkan kami ya Allah Tahun kemarin kami sering meninggalkan sholat, Amin, ya sering berbuat maksiat. Izinkan ya Allah kami memulai tahun ini dengan semangat iman. Amin, ya Ingin kami ya Allah semakin mendekat kepadamu. Berikan kami kesempatan taubatan nasuha ya Allah. Kalau sudah waktunya kami pulang ya Allah. Wafatkan kami semua husnul khatimah. Kalau sudah waktunya pulang ya Allah, wafatkan kami ketika sujud, ketika sholat, ketika baca Quran, ketika kami merasakan sakitnya dicabut nyawa ya Allah. Kuatkan lisan kami mengucapkan kalimat tauhid, monggo sareng, sarang la ilaha Ya Allah, wafatkan kami semua husnul khotimah. Amin. Jagalah iman Islam kami, jagalah iman Islam anak-anak kami, ya Allah. Jadikan kami pecinta Rasulmu, pecinta Allah, ya Allah. Bebaskan kami semua dari kemunafikan, dari ya kemaksiatan. Allah. Amin, ya Allah. Bebaskan Indonesia, merdekakan Indonesia, amin, amin, ya Allah. Dengan kemerdekaan yang sesungguhnya. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil ya akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Ya Allah satukan hati umat Islam Amin, ya Allah. supaya tidak saling menyalahkan, Amin, tidak ya saling Allah. mengkafirkan ya Allah. Amin. Kuatkan kami ala manhaji aqidati ahli sunnah Amin. wal jamaah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin Amin. wa alihi washabihi wasallam. Ya Walhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi sedaya kabul hajat hasil maksud. Al-Fatihah. Eh, Sebagai penutup pesan saya terakhir ingat kawan-kawanku yang hari ini kamu punya masalah tahun